Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-41. Yang mana permasalahan 41 ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya sekali dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kemudian juga diikuti oleh orang-orang Yahud dan Nasara dan yang semisal dengan mereka yaitu wasmullahi bin naqs yaitu mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kurang atau dengan sifat-sifat yang mengandung di dalamnya unsur kekurangan. Kita langsung baca saja qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala Al-mas'alatu al-hadiyatu wal-arba'un permasalahan yang ke-41 Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu Kalwaladi wal hajati wal ta'bi Ma'atangzihi ruhbanihim an ba'di dhalik perbuatan mereka menisbahkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nam Allah taala memiliki anak, wal haja Allah taala butuh, wa ta'ab Allah Subhanahu wa taala capek. Ma'tangzihi bersamaan dengan perbuatan mereka tersebut, ma'tangzihi bersamaan dengan perbuatan mereka yang jahat tadi, mereka mensucikan ruhbanihim, pendeta-pendeta mereka an dari sifat-sifat kekurangan tadi. Itu perbuatannya sangat apa? sangat tidak layak dan sangat berbahaya para fikum na'am. Jadi mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang kurang, tapi bersamaan dengan itu mereka justru mensucikan nah pendeta-pendeta mereka dari sifat-sifat kekurangan tadi. Nah, para fikum. Jadi mereka justru mengagungkan pendeta-pendeta tersebut lebih daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahu Allah, "An-naqaisu diddul kamalat." Kekurangan-kekurangan atau sifat kurang itu adalah lawan daripada kesempurnaan. Wa nisbatun naqaisi ila Allah Subhanahu wa taala hadmun lirububiyyati. Dan nisbahkan sifat kekurangan atau kekurangan-kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketidakadilan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kanisbatil walad ilaih. Yang demikian itu seperti menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terang-terangan dalam Al-Qur'anul Al Karim Allah Ta'ala berfirman apa? Dalam surat Al-Ikhlas itu, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad." Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana mereka menisbahkan nam anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memiliki anak. Kita lanjutkan, li'anna al-walida yahtaju ila al-walad wa huwa yashbihu. dikarenakan yang namanya orang tua itu butuh kepada anak. Maka Allah Subhanahu wa taala ngam menyerupai anak menyerupai orang tua tersebut. Allah musta'an. Jadi tidak asing lagi kalau seorang seandainya orang-orang Yahud nah barakallahu fikum mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Nah barakallahu fikum karena itu adalah perbuatan mereka. Nah, dan itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiruna qaula alladziina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Perhatikan ayat yang mulia tersebut. Orang-orang Yahud mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah dan orang-orang Nasara berkata bahwasanya Masih Al-Masih yaitu Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Dzalika qawluhum itu semuanya adalah ucapan mereka. Bi afwahim dengan mulut-mulut mereka yudhahiuna qaulal kafaru min qabl yang mana ucapan mereka tersebut atau mereka itu menyaingi atau menyamai dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelum mereka qatalahumullah semoga Allah taala merangi mereka membunuh mereka anna yufakun bagaimana mereka bisa dipalingkan perhatikan ritual berikutnya Allah Ta'ala masih melanjutkan ayat yang selanjutnya Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma يُشْرِكُونَ Allah Taala berfirman, mereka orang-orang Yahud menjadikan nah dan orang-orang Nasara menjadikan orang-orang Yahud mereka menjadikan ahli ilmu mereka dan orang-orang Nasara menjadikan ahli ibadah mereka sebagai Rab-Rab selain Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa adalah nah barakallahu fikum sebagai nam Rob atau sebagai Tuhan mereka. Nah, padahal apa? Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa amma yusyrikun. Maha suci Allah nah dari apa yang mereka nam persekutukan. Dalam artian mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengenai keadaan mereka. walinya billah. Naam. Kita lihat sini. Naam. فاليهود قالوا زير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله ومشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله ikut-ikutan di sini. Orang-orang musyrikin, enam orang musyrikin Arab mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri tidak mau kalau seandainya punya anak perempuan itu loh. Mereka malah benci dan kalau seandainya ada lahir anak perempuan, nah mereka bunuh, mereka nam barakallahu fikum mereka pendam atau timbun hidup-hidup barakallahu fikum nam, dikubur hidup-hidup waliyadzubillah. Nah, sehingga kisah itu pun juga Allah Taala abadikan dalam al al Karim, wa idza busyira ahadu bima daraba lir-rahmani masala, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila nah mereka diberikan kabar gembira dengan seorang anak yang mereka memberikan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala itu anak perempuan, Nah, mereka mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Dalla wajhuhu musadda wa Wajah mereka tiba-tiba nambar kalau fikum hitam dan dalam keadaan mereka marah. Nah, kemudian juga Allah Taala berfirman, "Wa idza busyira ahadum bil unsa, dhalla wajhuhu musadda wa Dan apabila mereka diberikan kabar gembira dengan anak wanita atau anak perempuan, tiba-tiba wajah mereka pun berubah menjadi hitam dan mereka pun marah. Nah, dalam keadaan mereka marah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sendiri tidak ridho, tidak terima kalau seandainya nah barakallahu fikum memiliki anak wanita tapi justru mereka malah nah barakallahu fikum nah di Allah taala memiliki anak wanita. Nah, para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan nah, barakallahu fikum Nabi Isa itu adalah anak Allah. Waliyadzubillah. Ma'anna an-nasara yunazihuna ahbarahum anil aulad waz zawjat. Bersamaan dengan itu orang-orang Nasara mereka mensucikan nam barakallahu fikum anu ibadah mereka atau pendeta-pendeta mereka dari anak-anak dan juga istri. Li'anna hadzal naqsun bihaqihim kata mereka dikarenakan apa? Yang seperti itu adalah bentuk kekurangan terhadap hak mereka. Jadi pendeta-pendeta mereka itu tidak menikah, barangkali eh, barakallahu fikum dan semisalnya sehingga tidak punya anak, disucikan oleh mereka. Tapi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala lancang sekali menuduh punya anak, menuduh ini dan itu wallahu billah. Fahum la amma yunazzihuna anhu rubanahum. Dalam keadaan mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Naam dari perkara yang mereka mensucikan apa? Naam pendeta-pendeta mereka darinya. Dalam artian apa? Dalam artian mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Naam dari perkara yang mereka mensucikan pendeta mereka. Jadi mereka mensucikan pendeta mereka tapi tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal Arab. Demikian juga orang-orang Arab kan dahulu mereka yakrahunal banat. Mereka benci dengan anak wanita. Anak wanita itu kalau pembagian harta dapatnya sedikit, anak wanita itu tidak bisa diajak perang dan semisalnya akhirnya mereka benci. Begitu diberikan kabar gembira dilahirkan seorang anak wanita, mereka pun marah, wajah mereka menghitam, dan bahkan sebagian mereka mengubur hidup-hidup anak wanita tersebut. Wal billah. Naam. Kemudian berikutnya. Wa yansubunaha ila Allah dan kemudian akhirnya mereka menisbahkan anak-anak wanita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yansubun wa yansubuna ila Allah ma yakrahunahu li anfusihim. Mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mereka sendiri benci kalau seandainya perkara tersebut ada pada mereka, wa wa naqsan, dan mereka sendiri menganggap bahwasannya penisbahan itu kalau dinisbahkan kepada mereka adalah bentuk cacat dan juga kekurangan. Mereka nggak ingin punya anak perempuan. Nah, nggak suka, tapi mereka menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajarnya mereka seperti ini. Wa yaj'aluna lillahi al-banati Mereka menjadikan untuk Allah taala anak-anak wanita subhanah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum ma yashtahun. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Nah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Kemudian mereka justru menjadikan untuk Allah Ta'ala perkara-perkara yang mereka sering benci. Jadi mereka benci dengan anak wanita, benci kalau seandainya punya anak perempuan, tapi mereka sendiri malah justru menisbahkan anak wanita itu kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Nah, perbuatan yang mata mana seperti ini, perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang penuh dengan Allah musta'an kejelekan dan kejahatan. Wal billah lantang sekali. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah wa mimma yudkaru anna 'aliman min ulama'il muslimin dan termasuk kisah yang disebutkan bahwasanya dahulu ada salah seorang alim salah seorang ulama daripada ulama kaum muslimin barakallahu fikum nam ذهب برسالة إلى أحد الملوك rum Waktu itu nah barakallahu fikum dia pergi dengan mengutus salah seorang nah barakallahu fikum kepada salah satu pembesar Rum waktu itu. Falam madakhala alaihi qala lahu kemudian ketika orang tersebut masuk kepada pembesar Rum tersebut mengatakan kepada raja Rum, "Kaifa zaujatu wal aulad?" Bagaimana? Eh, istri, kabar istri dan kabar anak-anak. khadibal hadirun. Kemudian orang-orang yang hadir sekelilingnya itu pada marah. Kenapa marah? Karena mereka mensucikan apa? mensucikan pendeta-pendeta mereka itu dari anak dan juga istri gitu loh. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zawjan wa aulad? Naam. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zawjatan wa aulada? Bagaimana orang ini kok mensifati pemimpin mereka bahwasanya pemimpin tersebut memiliki istri dan anak-anak? Qala lahum kemudian Naam ulama ini atau seorang alim ini berkata kepada mereka, antum tunazzihuna naam ra'isahum, ra'isakum anis zauja wal walad kalian mensucikan na'am pemimpin kalian dari istri dan anak wa tansubunahuma ila Allah azza wa jalla wa la tunazzihunahu dalam keadaan kalian justru menisbahkan istri dan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mensucikannya terbalik istilahnya itu kalian tuh bagaimana kalian kalian mensucikan nam pendeta kalian pemimpin kalian dari istri dan anak kok kalian malah justru nah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak dan istri tidak mensucikannya fabidzalika afhamahum maka dengan jawaban tersebut mereka pun akhirnya menganggap perkara itu besar marah wa khasamahum bihadza mereka pun memusuhi nah bermusuhan dengan perkara ini wa akhjalahum ghayatul khajal akhirnya eh, seorang alim tadi mempermalukan mereka dengan nah barakallahu fikum dengan apa dengan permaluan yang sangat besar dalam artian bagaimana dipermalukan yang sangat malu gitu karena terbatas di sini bagaimana nah barakallahu fikum mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri malah justru mereka tidak mensucikan sesembahan eh, yang berhak untuk sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an barakallahu fiikum ya Ini menunjukkan bahwasanya mereka ucapan mereka atau perbuatan mereka tanakut bertentangan dengan syariat barakallahu fiikum hafizakumullah jadi mereka berlandaskan hawa nafsu dan juga berlandaskan akal belaka bukan berlandaskan dalil oleh karena itu mereka terjatuh dalam perkara yang apa? Nah, berseberangan atau bertabrakan, tanakut, bertentangan barakallahu fikum. Mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri, namun mereka dari sisi lain tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Justru mereka menisbahkan perkara-perkara yang mereka benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, nah orang-orang musyrikun Arab waktu itu, nah barakallahu fikum, mereka mengatakan para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah bila semuanya itu adalah kekeliruan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka sedikit pun wama umiru illa liya'budu ilaha wahida dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang satu kepada ilah yang satu la ilaha illahu tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali dia yaitu Allah Subhanahu wa taala subhana maksudnya Allah taala amma yusyrikun terhadap apa yang mereka sekutukan نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين ومن السالمين من